Iku Umar bin Abdul Aziz itu raja, raja pemimpin. Mestinya kan yo nyuwun sewu jenenge raja pemimpin kan yo wedi salah. Apa mati ku sempat wedi salah. Salah tertekan. Suwe-suwe terus guyu-guyu. Ditakoki, ya Anda yang pernah memimpin sekian banyak orang apa tidak takut ketemu Allah? Jangan-jangan Anda salah, jangan-jangan Anda zalim. Sik <laughs> no, tewangi, sehat meneh. Memangnya saya mati itu mau kemana aja? Ana ila khairi madzubin ilaih, ana ila arhamir Rohimin, ana ila khairil ghafir. Memangnya aku mati kok Apa ketemu sopo? Ketemu zat yang selama ini sama saya baik-baik saja. Aku ketemu khairi madzubin ilaih, zat terbaik yang perlu dituju. Nah, semane mana cara Jawa, ape ketemu pangeran sih, ketemu zat terbaik mana Bu. Kon susah, Raiso. Li nafsan innali nafsan Aku itu dua jiwa sing gampang rindu. Tentu aku rindu, be Allah aku rindu, khairi madzubin ilaih, zat terbaik. Jadi ulama di sini saking seneng awal. Oh, mereka ya nggak menafikan punya dosa ya ndak ndak menafikan itu. Sopo sih surat dosa kita orang nabi. Tapi jangan sampai mergo kue eling dosa kemudian nggak nyaman be ibadah, nggak nyaman be Allah Subhanahu wa taala. Mulane masyhur neng kasafi Abdul Hasan Asyadili. Kowe asudi sithik muni toriko Asyadili tapi raro karpe tak terang terangno. Abdul Hasan Asyadili gue tahu kasaf. Tahu kasaf pas ngapal ngapalno ayat min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati napa nas terus faqilali faqilali kemudian saya diajarkan ketika kasyaf ya ali Abdul Hasan Asadiri jenenge ali ya ali waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika yunsika altafahu alhasana wa yudhakkiruka af'alaka sayyi'ah wa yuksiru inda kada tasimal, wa yuqallilu kada dzatal yamin hatta ya'dila fika an husni dzanni billah ila su'i dzanni billah sing darani waswas adalah kue ning donya ditektir amen eling-eling kesalahan eling-eling sisi negatif akhirnya kue rasa syukur. syukur yunsi ka altofahu alhasanah kamu dikasih lupa sama altof altofnya Allah sifat latofahnya Allah sifat rahmahnya Allah dan hanya diingatkan sisi-sisi negatif kamu misalnya gini kita sebagai bangsa Indonesia, wah kita ini udah maju kayak Amerika Eropa. Kita nih mbah mbah jadi jajal Londo, urip ini piro-piro. Ya tora. Tapi aku ngaji urai iso, mbah mbah malah rasa salat aneh-aneh wae. Iya ya tora. Wah aneh. Bu ya uang rasa ngono. Aku Quran tapi ralanya, mbah mbah malah mau ikra ibu iso ora kiro ati ibu iso Jadi intinya sing darani was-was adalah kamu dilupakan sisi-sisi nikmat Allah yang diberikan ke kita jadi misalnya kayak di bujo, aku ya di bujo sayang judes be aku wani. Kira-kira payu rapi, kecelok Joko tua iku isin. Paham ya? Kalau di kota alumni sowan kulon, gus kulo di bujo di bujo kulo wani, serabi berang tahun, sepuluh tahun lumayan di status payu rapi. Lah misalnya kayak payu rapi malah darah ini Joko tua. Lo duda iku isin loh. Joko tua ya isin, duda yo ya isin. Nek bojomu judes terus kok parani kok ejek nang omah. Alhamdulillah gak minggat. Mestine dilanangan ya aku pantas pantese minggat buat cilik meneh kok ning omah masak ngompre yo kakak katut lanangan di joy, padahal yo ngompre ngompre. Alhamdulillah. Umum katut lanangan yo tenan cuma boleh dua kalo ngerti nak bu, <laughs> aku rasa aku ra iso nafakoi. Katut lanangan iya ya kok pinter deh nih, <laughs> Pasti ngono ora usah bocor-bocor. Lho kok pinter. Ya tetap kok pekat rapopo, tapi mekat cak pinter ora paham ya, Mekat apa? pinter. Terus wa yudzakiru ka af'ala kasai. Coba misalnya begini, ini rumah tenang. Misalnya saya tadi kan sholat subuh. Alhamdulillah aku mau sholat subuh. Ya wes, Alhamdulillah mau sholat subuh. Saya ingin ngenteni sholat subuh. Alhamdulillah. Wah anak anakku senang. Jangan sampai kita kemudian aku mau sholat subuh tapi lali. Ditompo tau orang. tak pangani halal tau orang. Aku udah tentunya potongannya kok salah. Berarti kamu lupa nikmat-nikmatnya Allah. Mau dealing no sisi-sisi negatifmu. Iku suwe-suwe akhirnya songko kue biasa khusnudan nyaman bi Allah menjadi tidak nyaman dengan Allah. Lah iku jenenge waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Paham ya? Mana kula suwun sebab bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sanggereling fadli Allah yang rahmati Allah terus kue seneng. Apa yang kita dapatkan itu jauh di atas yang mereka dapatkan. Misalnya Amerika itu suge, Donald Trump suge, kemana-mana di antara pesawat, dikawal. Tetap mulia sujud. Sumben kene akhirat itu selain Pengiran baik sujud. Sementara mereka tidak pernah sujud. Artinya apa yang mereka dapatkan jauh di bawah yang kita dapatkan. Mergo di ditedir sujud. Lah salam ini dunia jelalatan. Mencari apal Quran kiai kok fasilitas yang diberikan ke orang-orang kafir, ke wong-wong fasik. Ku yo ya goblok di antara aturan Quran la dan aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaf tinam. Kiai tenan niku kula lho. Kula niku sampe saking wedine Pak pangeran niku angger liwat tuh Kula ora roh mae tanggaku piye ora. Apa meneh roh mobile wong ora. Lho kula sampe nak TV kok ada acara presiden atau menteri kok tak pindah channel. Eh, bukan karena saya saya tu loyal sama presiden loyal sama NKRI loyal, loyal sama Pancasila dia loyal. Tapi kalau delok Wong kok mulyane ngono dikawal dibunuh nang aku kepengin. Padahal aku wis nemat sujud, dia mat maca Quran. Nak cara Quran jenderal oleh. Lho cara ruhin sugih numpak alpat, aku itu delok. Gendut buder munggah ning alpat ora wani delok. Kuatirku <laughs> kepengin apa? Nak kepengin terus aku ngeluh nikmat yang sementara saya dapat. Kan? Kulo nu mboten wani, tenan. Kulo nggih ditonggo kata lan sing rumah tinggal. Delok ora wani. Mergo kula pancen cara lu kaji Nabi ku nanti, nate tanggane ku angon angon untuk Wah ki unta. Nabi mau ngelirik tok mbek pangeran ora lah tamu den aku juga mendel. Mergo sekali mbok delok pikir mung kok dunyane sama iki aku ora tipu. Akhire ki ngono. Ya saiki ora munah-muni saleh, munah-muni kiai nek roh Ya, wong kok enak jadi bupati, bukan lawang ora tau duwe opo. Malah kadang sowan bupati jenengan ono enak napa-napa wonten lho kiai dalil lawe nek loro ini. Iku kudu disolati jenazah sedurunge mati, paham ya? Musibah ya, you Yang kita dapatkan khairun wa a'dham, sangat lebih terhormat. Kita dikasih Allah Quran, dikasih Allah sujud, dikasih Allah beberapa nikmat sing ngopae suar kok kono mau gaji duit kok kepingin. Jadi di sini ulama itu dunia ini uang merem-merem. Saiki kabari ya kabari ini zaman-zaman akhir. Enggak maksudnya kalau anak pas waras itu bisa ngelakoni tenang. Pokoknya part umat Islam yang ngelakoni. nampak pas Islam sing kumat ya yang ngelakoni <laughs> paham ya. Tapi ini penting filosofi lah tamud dana ainai kaila mamat ta'ana bi aswajamilum zahrotal hayat. Kalau ini cerita nih cerita. Kalau ini keluarga besar Lasem, keluarga besar Kadin. Iku mau nak ketemu kiai kiai itu ora pati wani. dan kula yudi santri yudi we umat. Betul. Kuatir kula niku aduh kok nangerti, ngerti naik jadi gusi santri ini akep. akeh. Ngono ibu lorawan aku ngelung kok piye amalah mbek pengiran. Lu cara ruhin Mustafa kok bujuni ayu terus papat. Aku ya itu dolan. Kok pentingnya lo nesang. Apa meneh bujune ayu. Jadi Quran sampai gitu, didik Rasulullah sampai gitu. La tamudanna aina ila mama ta'ana bi azwaja minum sahrotal hayatid. Jadi aku mau papai saya dulu. Kalau nanti ada kakak wakil bupati. Gua anduk ya oleh, buka mobil. Kulo ya rapati wadit itu. Mergo aja sampai kita terus ngeluh gak nyukuri nikmat yang sedang kita dapat. Bujuk kula termasuk keluarga ki gede. Nak dolan ten sido kiri kula ya ora pati wani dolan. Dengok-dengok kula. Mergo ya wedi. Wedi iki lha iku jenis didikane Allah Subhanahu wa taala. Kulo gak ada konco gus-gus gede. Kulo nggih dolanan mau pendak ketemu urusan ilmu. Liyane Orang koyo wong saiki senengane delok sak dhuwure terus nyok jenengan ngono enak Gus gede apa-apa gampang. Berarti kowe ora nyukuri nikmat yang diberikan ke kita. Kowe dadi wong cilik kowe enak Gus gede tanggung jawab ya gede. Dunya akeh yo ya hisabe ya akeh kuwi ditetir kiri rati pengaruh. Sing abe dihisab apa? Malaikat meres kowe iku ora ono patane. <laughs> Ya misalnya Allah ngisap kowe ngisap kowe. <laughs> Ora ono apa-apa. Dihisab ilmune ya ora ono ilmune dihisap solate orang berkualitas. Aku ya apa? Tapi kena aku sowan pangeran Gusti pokoknya Pulau sowan dengan status hamba. Fatuhuli fi ibadi wa jannah. Hamba tak ijazai, apal awas kena Arab. Sayyidina Ali udah diwali besar, rumang tamu terus wiridan kau kowe rapati yo. Ya. Wiridane biasa Sayyidina Ali. Wiridane itu satu kalimat. Masyur. Kafani azan an aku nalaka abdan Wakafa kafani fakhron antaku nala rob an, antaku nali rob Gusti kula pun tak mulyane. Wong kok dadi kawulane jenengan. Jadi Gusti kula teng donya kuwi sentek mulyane. Wong kok dadi kawulane jenengan. Lan kula pun tak bangga kula mergo dadi pangeran jeneng jenengan. Dadi wis urip-uripe mbok bangga mek napa pengen Abdul Qasim Al Junaidi. Niku nak wiridan yo rapati akeh, tapi dadi wali besar. Mau nak wiridan ngeten. Gusti, jenengan niku maringi kula eling jenengan. Cek apiane jenengan. Sapulo kok oleh eling jenengan. Anta akbar wa akbar jenengan zat sing maha luhur. Kok ngesahno kula eling jenengan. Cek apiane jenengan. Mestinya jenengan ra butuh kula, dadi ra perlu eling kula, kula ya ra perlu eling jenengan, wong padha ra pentinge. maksudnya kula nu wong ra penting cara jenengan. Akhirnya ya, ampun anggap penting, terus buang ngoten mawon. Tapi nyatanya jenengan negeri kuro eling, itu luar biasa. Akhirnya kalau uang paling keren, mereka jenengan eling-eling. fatkuruni askurku.